sekalian ibu-ibu yang kami muliakan Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dan sekalian nikmatnya yang teramat sangat tidak dapat dihingga Salawat beserta salam kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu-ibu bawa Al-Quran kan? Lihat di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat yang ke-54 Surat Al-Ma'idah Surat yang ke 5 Ayat yang ke 54 Dengarkan Allah berfirman di situ Saya bacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يا أيها الذين آمنوا Hai orang-orang yang telah beriman Mayyartadda Siapapun yang yartadda ini fi'il mudhari bu fi'il mudhari fi'il itu kan ada tiga dalam bahasa Arab nih fi'il madhi fi'il mudhari dan fi'il amar Fi'il madhi adalah kata kerja untuk sesuatu yang telah berlalu. Fi'il mudhari' kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah instruksi atau perintah. Jadi ini fi'il mudhari'. Untuk apa tadi fi'il mudhari', Ibu? Kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Allah berfirman di ayat ini, "Hai orang-orang yang telah beriman, من يرتد kum andini mayyartadda siapapun yang sedang siapapun yang sedang murtad di antara kamu andinihi dari agamanya sedang ya yang kedua kegunaannya untuk yang akan datang Hai orang-orang yang telah beriman Siapapun yang akan murtad di antara kamu dari agamanya pasti Allah akan ganti kamu yang murtad itu dengan yang tidak murtad yang ciri-cirinya adalah satu, dua, tiga, empat yang ada di dalam ayat nah ibu sekalian Maksud saya bukan untuk mengupas ayat ini, bukan. Tema kita hari ini apa, Bu? ah itu dia tema kita hari ini ya menjadi ahli tauhid di akhir zaman lalu apa hubungannya kita bacakan ayat ini hubungannya adalah jangankan orang Islam biasa jangankan orang Islam biasa Sedangkan orang Islam yang sudah sampai ke tingkat mukmin saja di ayat ini Allah sebutkan peluangnya untuk murtad itu ada. Betul tidak? Hai orang yang telah beriman, siapa yang sedang murtad atau yang akan murtad di antara kamu, ya kan? Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, lihat ini ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang sedang murtad. Sedang murtad. Atau yang akan murtad di antara kamu. Nah, kita hidup di akhir zaman sekarang. Ibu tahu level manusia itu dibagi oleh Allah dalam Al-Quran kepada tiga tingkatan tingkat yang paling rentan dan paling berbahaya adalah tingkat seorang muslim muslim ini masih level yang sangat lemah nih tapi masih umat Nabi insya Allah masuk surga insya Allah masuk surga hanya banyak mampirnya dulu kalau di alam kubur dia dihampiri oleh malaikat azab, disiksa dulu. Di padang masyar urusannya berat, hisapnya lama, tersiksa dulu. Ke surga sih ke surga, tapi mampir dulu di neraka. Berapa lama terserah Allah, tergantung pada berapa banyak dosanya. Ini level umat Nabi yang tingkat imannya baru sebatas seorang muslim. Ya, di atasnya ada level yang disebut dengan mukmin. Mukminun. Mukminun ini sesuai dengan bahasanya seperti Allah firmankan di Al-Qur'an surat 6 ayat 82 ya orang ini Allah jamin aman dia di dunia ini sudah aman aman dari apa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dijamin aman Akhir hayatnya insyaallah husnul khatimah. Di alam kuburnya nyantai di, di taman surga sambil menunggu kiamat. Di padang mahsyarnya diperlakukan oleh Allah istimewa daripada kebanyakan manusia di mana dia mengalami hisap tapi tertutup dari orang banyak dan lamanya hisap itu seperti kamu di dunia merasakan jarak antara asar ke maghrib sebentar saja setelah itu digiringlah orang ini menuju ke titian dan di titian dia pasti selamat. Jadi di padang masyar dia diperlakukan istimewa, tidak diazab, tidak disiksa, tidak menderita, hisapnya ringan, tertutup dari orang banyak, dosa-dosanya diampuni, kemudian dia diantarkan ke titian, dia meniti dengan cepat sampai ke seberang, masuk surga. Maka level ini sudah level aman. Hah? Saya mau tanya pada ibu-ibu semua, masih ingat nggak bu kajian kita tentang masalah ini dulu? Masih lupa? <laughs> kita udah lama nggak ngaji Pak Ustaz. Dengan Pak Ustaz Zul ada satu tahun ya bu ya? Nyampe ya? Ibu-ibu yang kami muliakan, bu. Ibu yang baru pertama jumpa dengan saya siapa? Waduh, <laughs> Iyalah kalau gitu perlu saya flashback dengan ringan ya. Oke, okay. tingkatan umat Nabi dalam beragama itu ada tiga. Muslim, mukmin, paling tinggi itu muhsin. Tiga-tiganya masuk surga. Tiga-tiganya insya Allah masuk surga. Kalau wanita tinggal nambah, tinggal nambah ah ah ah saja lagi. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah, muhsin, muhsinah. Ya. Tiga-tiganya pasti masuk surga. Tapi ini masuk surga setelah dinerakain dulu, gitu istilahnya, Bu. Bahasa cepatnya gitu, masuk surga tapi dinerakain dulu. Masuk surga. Nah, mayoritas umat Nabi itu adanya di sini. Adanya di sini ciri khasnya apa? Dia sudah syahadat, sudah syahadat. Dia beriman dengan seluruh isi Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi, tapi banyak larangan-larangan yang Allah haramkan masih dia buat dalam hidupnya dan mati sebelum tobat. Masih banyak perintah-perintah Allah yang dia tidak kerjakan padahal dia mampu mengerjakannya. Termasuk salah satunya menutup au. Coba lihat muslimah muslimah Indonesia ini banyak nggak? Seberapa sih yang pakai jilbab? Ya kan? Seber, seberapa sih? Ini contoh saja. Muslim muslimah kita banyak enggak? Banyak, tetapi yang sholat berapa, yang enggak sholat lebih banyak. Betul tidak, Bu? Huh. Ini contoh. Mereka masuk surga, insya Allah. Tapi sekali lagi, hidupnya di dunia dibuat oleh Allah nolongso. Akhir hayatnya biasanya berat sakaratnya di alam kuburnya waduh Nabi menceritakan pengalaman-pengalaman orang-orang yang disiksa dari umatnya di alam kubur ada yang direndamkan dalam sungai darah kelelep-kelelep saat dia berusaha ke tepi ditimpukin dengan batu-batu sebesar tinju ini saat dia sudah nyampe ke tepi dengan susah payah dijejelin oleh malaikat dengan kerekal-kerekal tajam dan dipaksa masuk ke dalam mulutnya sampai pecah-pecah mulutnya dan tenggorokannya kemudian dia lari lagi ke tengah dengan susah payah kelelep lagi pas muncul udah gendut perutnya karena banyak keminum darah Nabi bertanya hai Jibril siapa itu Nabi, uh, Jibril menjawab itu umatmu hai Muhammad yang semasa hidup di dunia dia masih makan riba ini, ini, ini contoh ya dia muslim yang lain, Nabi mendengarkan suara jeritan-jeritan dan lengkingan lulungan yang mengerikan. Ternyata ada tungku raksasa yang dibawanya api yang sangat besar dan kuat. Dan Nabi diajak oleh malaikat Jibril melihat ke bagian atas ada apa dalam tungku itu. Ternyata banyak laki-laki wanita telanjang bulat dan mereka bagaikan digongseng di dalam. Setiap mereka berusaha naik ke atas, api yang di bawah menyambar, kemudian mereka terjatuh lagi ke bawah. Bayangkan tanpa baju, tungkunya dari besi, panas, hampir merah, dan itulah yang akan langsung menyentuh kulit mereka. Siapa mereka, hai Jibril? Tanya Rasulullah. Itu umatmu, hai Muhammad. Itu adalah umatmu yang semasa hidupnya di dunia masih hobi berzina. Ya kan? Ah, ini contoh, orang-orang macam ini banyak nggak umat Islam? hmm? banyak perintah-perintah Allah yang dengan sengaja dia tinggalkan padahal dia tahu ayolah sholat belum kepanggil lagi hati ini ha? kamu gitu kan hati ini belum merasa terhimbau janganlah kamu bermain judi juga ini hobi saya tahu judi ini haram tapi gimana lagi nah, ini bahasa-bahasa mereka bu Orang macam ini insya Allah sekali lagi Selama dia tidak melakukan hal yang membatalkan Islam kan ada 10 pembatal Islam tidak ada dia buat insya Allah dia pasti masuk surga hanya sekali lagi gimana tadi bu gimana tadi insya Allah dikandang stumbinkan dulu di neraka ya yeah. yang kedua yaitu mukmin nah ini level aman level aman. Surat Allah di, di surah Al-An'am ayat 82 orang ini sudah dijamin aman. Walaupun nggak begitu istimewa dia, banyak uh, orang puasa sunat dia mungkin banyak masih enggak. Orang bisa tahajud dia masih banyak enggak. Orang oh, kuat bersedekah dia masih agak pelit-pelit sikit, ya. Dan masih banyak amalan sunatnya yang tipis. Tapi orang ini yang baik laki-laki atau wanita, semua yang wajib-wajib dia buat semua yang yang haram-haram seluruh dosa-dosa besar dia tinggalkan ini aja kuncinya dulu dan ini sudah level mukmin saya ulangi seluruh yang wajib-wajib dia kerjakan seluruh yang haram-haram dia tinggalkan orang ini sudah aman duluan insyaallah di alam kuburnya dia aman dari azab azab kubur dan diletakkan nanti di salah satu taman di antara taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Ketika kiamat sudah terjadi di padang mahsyar dia diperlakukan dengan manja oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisap tapi terkurung di tempat yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain dan hisapnya sebentar. Allah cuma kasih tunjuk kepadanya kitab catatan amalnya. Kamu melakukan ini kan hambaku, maka si hamba melihat dan membaca seolah-olah dia telah melihat dirinya sedang melakukannya. Benar ya Allah. Kamu melakukan kesalahan ini kan? Betul ya Rob. Hamba ini mengaku, mengaku, mengaku sampai-sampai dia menyangka dia takkan selamat. Lalu kata Allah, ketika aku tanya ini tadi, ada nggak engkau lihat manusia lain melihat ini? Tidak ya Rob, tertutup. Maka seluruh dosa-dosamu akan saya ampuni semua. Terimalah kitabmu dari tangan kananmu. Maka dia sambut kitabnya dari tangan kanan. Sejak itu dia lihat catatannya yang tadi banyak rapor-rapor merahnya Allah putihkan semua. Kemudian kemudian dia kembali ke dalam kelompok orang beriman di padang masyar sambil jingkrak-jingkrak bergembira dan berbahagia aku selamat aku selamat ha umuqra'u kitabiyah lihat nih catatan amal saya lihat dulu saya rajin sedekah lihat dulu saya begini saya begitu saya begini untung saya dulu begini untung saya dulu suka ngaji untung untung untung di akhirat itu udah boleh boleh bangga-bangga amal bu di dunia haram ini orang beriman lalu dia diantarkan ke titian dan dia melesat dengan kecepatan yang cepat ke sampai ke seberang masuk surga nah tingkat umat nabi yang paling tinggi itu adalah muhsin Nah, ini kita agak terganggu sedikit dengan tulisan ini yang nggak bisa dihapus ya. Muhsin ini tingkatan umat Nabi yang paling langka. Jumlahnya sedikit nih bu. Apa istimewanya Muhsin ini? Jelas levelnya di atas ini. Muhsin setiap umat Nabi Muhammad SAW yang dia kerjakan bukan yang wajib-wajib saja tapi yang sunnah-sunnah juga dia cintai dan dia istiqomah mengerjakannya yang dia tinggalkan bukan yang haram-haram saja bahkan yang makruh-makruh pun dia jaga dirinya nah, ini istimewanya dia ya saya ulangi muhsin adalah umat Nabi Muhammad bukannya wajib-wajib saja yang dikerjakannya tapi termasuk yang sun sunnah-sunnah bukan yang haram-haram saja yang ditinggalkannya tapi juga yang makruh makruh dan ada tiga lagi dalam hadis dia tidak mau minta dirinya diruqyah yang kedua ruqyah itu kan boleh ya bu ya ruqyah itu boleh kalau ada ibu minta diruqyah maka level ibu jatuh ke sini bu mukminah kalau ada ibu minta diruqyah rukyah yang dibenarkan ini level kita jatuh ke tingkat mukminah, nggak nyampe ke tingkat muhsinah. Nanti ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya ya. Yang kedua, yang kedua dia pantang mempunyai keyakinan yang namanya sial. Nggak percaya dia tuh. Hari sial, langkah sial, anak sial, angka sial, apalagi suami sial rumah sial dia tidak percaya itu semua yang kedua apapun yang namanya sial-sial dia tidak percaya yang ketiga yang ketiga tidak mau berobat dengan kai tidak mau berobat dengan kai Kai itu adalah besi panas kalau zaman dulunya. Kalau zaman sekarang, kai itu sama dengan kemoterapi. sama dengan berobat dengan laser, sama berobat bahkan dengan oh, apa? operasi-operasi itu itu sama dengan kai. Berobat dengan kai itu bukan haram. Saya tidak mengatakan itu haram ya. Tetapi khusus orang yang seperti ini levelnya dia akan menghindarkan dirinya dari berobat dengan kai dan berobat dengan kai itu bukan haram hanya makruh baik ibu-ibu sekalian yang kami muliakan istimewanya apa sih orang yang ini istimewanya adalah dia di dunia menjadi wali Allah di dunia dia menjadi wali Allah doanya sangat mustajab akhir hayatnya pasti menakjubkan husnul khotimah yang membuat kita ngiler dan iri di alam kuburnya rohnya bersama di malaul a'la bersama dengan para ulama bersama dengan para wali-wali Allah yang lain saat dibangkitkan dari kubur ini perbedaan dia dibangkitkan dari kubur mereka langsung dibagi jubah-jubah kemuliaan dan diletakkan di atas kepalanya mahkota-mahkota kemuliaan. <clears throat> Kemudian mereka dinaikkan ke kendaraan khusus yang saya tidak tahu apa itu kendaraannya. Ketika semua orang berjalan kaki menuju padang mahsyar, jadi Bu, dari tempat kita dibangkitkan dikubur ke arah padang mahsyar itu ada perjalanan yang panjang. Ya, ada perjalanan. Ketika manusia ketika bangkit dari alam kuburnya menuju ke padang masyar telanjang bulat, berduyun-duyun entah berapa triliun banyaknya manusia dan jin menuju ke padang masyar Kelompok yang paling atas ni enggak gitu. Kelompok yang paling atas ni naik kendaraan khusus. Di atas kendaraan itu dia dalam keadaan santai dan senang melihat orang yang berdesakan menuju ke padang masyar sementara dia jalan dengan lancar dengan di atas kendaraan itu. Orang kepanasan semua, sementara dia merasa kayak kendaraan yang pakai AC yang nyaman yang bagaimana ya? Sampai di padang masyar, apa yang diperlakukan Allah kepadanya? Deh, kalaulah kita orangnya itu Bu ya. Di padang masyar dia ternyata hanya numpang lewat aja Bu. nggak disap nggak dihisap pernah nggak dengar cerita dari hadis Nabi akan ada yang masuk di antara umatku ke dalam surga tanpa hisap pernah dengar nggak itu ah ini kelompok pertama itu orangnya tanpa hisap jadi di padang masyar ngapain numpang lewat doang ada pintu khususnya dan Nabi melihat Nabi melihat dari kejauhan dengan malaikat Jibril di sebelahnya Nabi melihat dari kejauhan sementara orang yang menuju ke padang mahsyar jauh lagi jauh sangat jauh sementara mereka sudah dekat sudah masuk ke hamparan padang mahsyar dan bercahaya bagaikan terbitnya sinar matahari terangnya mereka itu Rasulullah bertanya hai Jibril siapa itu itu umat Muhammad umat saya iya Apa istimewanya mereka? Mereka akan masuk surga tanpa hisap. Jadi mereka tidak diapa-apakan di, di padang masyar ini. Tidak, hai Muhammad. Maka Berapa jumlah mereka? Malaikat Jibril memberitahu jumlah mereka hanya 70 ribu orang. Hmm. Ada peluang nggak kita dapat tuh bu? Hah? Kalau hanya 70 ribu bu, kalau hanya 70 ribu jumlahnya Sedikit pun nggak ada peluang untuk kita Kenapa? <laughs> Kenapa? Karena kata Nabi La tasubbu ashabi Kamu jangan coba-coba mencaci sahabat saya Seorang sahabat saya Kata Nabi Kalau kamu berani berinfak Satu gunung Uhud emas Kalau kamu berani berinfak Satu gunung Uhud emas belum bisa iman kamu itu menandingi seujung kuku iman sahabat saya. Nah, waktu Nabi meninggal, sahabat berapa jumlahnya? Waktu Nabi meninggal, berapa jumlah para sahabat? Beda-beda nih. Ada sejarah yang mengatakan 120 ribu orang, ada sejarah mengatakan 114 ribu orang, ada sejarah mengatakan 124 ribu orang. Intinya para sahabat itu di atas ratusan ribu. Lah yang masuk surga tanpa hisap berapa orang tadi? 70 ribu Makanya saya katakan tadi Peluangnya untuk kita kayaknya betul-betul Jadi gelengnya bukan gini lagi loh Gelengnya bukan geleng kecil lagi Udah geleng gede Ketika Nabi mengabarkan cerita ini Seorang sahabat langsung berdiri Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Doakan kepada Allah agar saya masuk di antara satu orang yang tujuh dari 70 ribu itu maka Nabi mendoakannya. Setelah itu Abu Bakar juga berdiri. Ya Rasul saya juga mau dong doain juga saya agar saya masuk di antara satu di antara 70 ribu itu kata Rasul sayang stop mendoakan agar masuk ke dalam 70 ribu itu cuma satu orang saya dikasih oleh Allah dan kamu sudah didahului oleh kawanmu yang ini sorry Abu Bakar kamu usahakan sendirilah ya coba lihat kelas Abu Bakar saja suruh diusahakan sendiri telah, tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, selama ada manusia yang mampu mengusahakannya sendiri, maka peluangnya untuk kita pasti ada. Masalahnya kita dikunci oleh jumlah yang hanya 70 ribu. Sahabat-sahabat Nabi di atas ratusan ribu ketika Nabi meninggal. Oke. Lalu apa yang terjadi? Nabi segera sujud kepada Allah. Kata Rasulullah, aku pun sujud. Nabi sujud dengan sujud yang lama dan dalam. Lalu Allah berfirman, "Hai Muhammad, qum fas'al tu'ta." Bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau mau pasti akan diberikan dan Allah Maha tahu Nabi Muhammad itu maunya apa. Hanya saja Allah menjadikan ini cerita agar dapat dipahami oleh hamba-hambanya di dunia ini. Lalu Nabi berkata, Ya Rab, hambaku yang taat-taat, yang soleh-soleh, yang istimewa-istimewa di dunia sampai hari kiamat itu banyak. 70 ribu mah terlalu sedikit, tambahkan Ya Rab. Tambahkan Ya Rab. Maka Allah kabulkan, Hai Muhammad, doamu saya kabulkan. Setiap seribu orang dari yang 70 ribu itu dibenarkan membawa 70 ribu yang lain. Nah, silakan dikali-kalikan berapa jadinya. Kan tadi 70 ribu cuma sekarang dengan doa Nabi di padang masyar setiap seribu orang dari 70 ribu itu membawa 70 ribu yang lain. Silakan dikali-kalikan. Nah, yang biasa-biasa ngitung uang nih. Udah ketemu? Artinya 70 kali 70 ribu Kan begitu kan 70 kali 70 ribu Ya udah tinggal nambahkan nol-nolnya saja Sama dengan 7 kali 7 49 Nolnya ada 5 Gitu aja bu Berapa? 4 juta 900 ribu Nah, kalau begitu jumlah yang sebegini banyak ada peluang nggak kita? Ada peluang nggak ibu? Ibu ada peluang nggak masuk dalam kelompok yang terbaik ini? Peluangnya ada, cuma ada syaratnya. Syaratnya itu yang penting. Dan syaratnya itu nggak ada yang mustahil. Semua kita pasti bisa. Yang diperlukan hanya asam yang kuat tekad yang kuat Pak Ustadz kalau nggak dari muda tapi kami baru sekarang dengar pengajian kayak gini sekarang kami start bisa nggak Insya Allah Insya Allah asal ibu punya azam punya hati yang kuat tekad yang bulat akan memenuhi tujuh syarat tapi nanti yang tujuh ini saya sebutkan kita lanjut kemudian Nabi Muhammad nggak puas nggak puas aku sujud lagi lalu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad bangkit mintalah akan diberi permintaanmu Nabi mengatakan ayya Rob zid onde ya Allah tambahkanlah hmm. tahun Oh Wahai ya Allah Tambahkanlah Kurang tu ya Rab Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan lagi Fahsu Salasa hasayat Hai Muhammad Ciduklah tiga kali cidukan lagi Ciduklah tiga kali cidukan lagi Walau ziyadah Kata Nabi Dan setelah itu kamu enggak boleh minta tambah Ya Bu ya, ciduklah tiga kali cidukan. Masalahnya apa sih yang dimaksud dengan ciduklah tiga kali cidukan? Saya nggak paham. Para ulama-ulama ahli hadis juga nggak paham. Maka serahkan saja hakikat maksudnya kepada Allah dari kiamat nanti. Pokoknya dalam hadis itu ciduklah tiga kali cidukan. Apakah maksudnya 4 juta 900 ini dikali tiga atau apa apa maksudnya wallahu a'lam. Yang intinya adalah ciduklah tiga kali cidukan lagi wala ziyadah dan enggak boleh minta tambah. Artinya peluang untuk masuk ke dalam ini sebenarnya ada asal memenuhi tiga syarat. Eh maaf, berapa syarat tadi? Tujuh syarat. Empat dari Al-Quran, tiga dari hadis. Saya pernah sampaikan ini loh di Masjid At-Taqwa. Saya ingat apa yang sudah saya sampaikan. Ya, mana ibu-ibu kami yang sering ke At-Taqwa? Saya ingat bunda kami yang yang jilbab biru pasti ini sudah hadir dulu nih. Ya. Insya Allah dah lupa Bu ya. Biasalah di mana-mana saya ngaji salah satu keistimewaan jamaah itu adalah pelupa. Istimewanya kita, kita mau ngaji Lupa diingatin kembali, ya kan? Lupa diingatin kembali Inilah istimewanya orang nggak ngaji Gimana nggak pernah ngaji-ngaji? Ngaji aja bisa lupa, apalagi nggak pernah ngaji Jadi beruntunglah orang-orang yang pergi ke majelis-majelis ilmu macam ini Macam ibu-ibu ini, semoga ibu-ibu masuk di antara kelompok-kelompok yang mulia ini Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Baik, kita lanjutkan yang tujuh itu ini dijelaskan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah ya satu syaratnya nih dan ini pasti ada pada kita semua pasti maaf ya saya katakan pasti sangka baik saya loh ini satu dia mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang pertama ada satupun ayat atau hadis yang dibencinya ya tanpa ada satupun ayat atau satupun hadis Nabi yang dibencinya atau yang ditolaknya ini ini kuncinya yang pertama dulu ini yang pertama ada nggak sama ibu ini ada nggak insyaallah lah ya semua ayat Al-Quran semua hadis Nabi kita terima semua betul enggak kita imani semua betul tidak tidak ada yang kita tolak betul tidak ha? tidak ada yang kita benci betul betul Ya, berarti yang pertama ini ada. Tapi ingat, kalau ada satu saja ayat Allah yang kita tolak, ada satu saja hadis Nabi yang kita benci, maka orang ini batal langsung termasuk dia salah satu di antara sepuluh penyebab murtadnya orang dari Islam. Kembali pada ayat pertama tadi. Orang murtad dari Islam kalau melakukan salah satu yang sepuluh. Apa salah satunya itu? Membenci salah satu ayat atau salah satu hadis nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ya bu, ada seorang tokoh istri seorang cendikiawan muslim yang pernah jadi orang top di Indonesia dan beliau sudah almarhum sekarang dia pernah sejawa ini melakukan boykot terhadap rumah makan Wong Solo lalu menolak Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke dua tentang poli poligami ayat ini kami kami tolak ayat ini kami tidak terima Lalu diajaknya seluruh wanita satu Jawa untuk memboikot rumah makan Wong Solo karena Pak Puspo itu kan presiden poligami Indonesia ya. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan ini contoh, ini contoh. Ada satu ayat saja di antara ayat Allah yang ditolaknya, yang dibencinya, maka dia enggak masuk pun sebagai umat Nabi, enggak terhitung. kalaupun dia sholat segala macamnya batal semuanya inilah orang yang Allah maksud di ayat pertama yang kita baca tadi surah Al-Maidah ayat 54 hai orang beriman siapa yang sedang murtad ya kan atau siapa yang akan murtad di antara kamu dari agamanya ini salah satu contoh baik jadi ini syarat yang pertama dia mengimani semua isi ayat-ayat Al-Quran semua hadis-hadis Nabi tanpa ada yang ditolaknya ini yang pertama yang kedua yang kedua syaratnya yang kedua Nah ini saya optimis juga deh Saya, ibu semua mudah-mudahan masih masuk Dia kerjakan semua yang wajib-wajib dalam agama Dia kerjakan semua yang wajib-wajib dalam agama Yang dia mampu mengerjakannya dia kerjakan semua yang wajib-wajib dalam agama yang dia mampu mengerjakannya ibu salat mampu nggak bu? salat lima waktu dan ibu sudah kerjakan ibu pas Ramadan masa-masa muda-muda kuat-kuat dulu dan sekarang masih mampu nggak? ternyata ibu mengerjakannya ibu haji mampu nggak? mampu ya bagi yang kaya-kaya mampu ternyata kita kerjakan bagi yang miskin-miskin tidak mampu maka tidak wajib baginya ya kan jadi yang yang wajib-wajib dia kerjakan semua yang dia mampu mengerjakannya ini yang ke yang kedua masih yang kedua seluruh yang haram-haram seluruh dosa-dosa besar dia tinggalkan ini syarat yang kedua seluruh yang haram-haram Seluruh dosa-dosa besar dia tinggalkan. Kita tidak mau makan riba, kita tidak mau melepaskan jilbab, kita tidak mau berzina, kita tidak mau berjudi, kita tidak mau makan bangkai orang dengan cara menghibahnya, kita tidak mau menipu, bersumpah palsu, kita tidak mau melakukan apa-apa yang haram dalam agama. Coba lihat Bu, dalam buku Al-Kabair 70 dosa-dosa besar. Dari 1 sampai ke 70 seluruhnya kita tidak berani mengerjakannya. okay. Syarat kedua ini kira-kira sanggup nggak kita, Bu? Masih sanggup nggak? Masih. Ini masih dalam garapan kita. Tapi yang ketiga Bu, jujur saja, kayaknya yang ketiga ini mulai tersaring orangnya. Yang ketiga, syarat yang ketiga dari Al-Quran berapa syaratnya tadi? Ada empat ya. Yang ketiga, dia istiqomah, dia mencintai dan istiqomah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Istiqomah, dia istiqomah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dia Barusan saya tadi bu di jalan dari airport Saya kan baru pulang dari Semarang nih Kemarin saya ngisi di kantor pusat Telkom Terus baru pulang, saya ditelepon oleh seorang ibu yang dengar pengajian malam tadi. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Betul-betul banyak terasa pada diri kami, terasa perubahan di hati kami dan keluarga kami sangat terima kasih bla bla bla bla bla. Dan dia bertanya, "Ustadz, tunjukkan kepada saya, bisa nggak Ustadz?" Mumpung saya diteksi kan nyantai itu. Silakan Bu, apa yang Ibu tak mau tanya? Amalan-amalan apa yang paling besar pahalanya yang saya bisa kerjakan Ustadz? Saya katakan satu, dua, tiga, empat. Alhamdulillah itu udah Ustaz. Sekarang apa amalan yang lain? Demande. Ya. Apa amalan yang lain? Apa amalan yang lain? Dia tanya. Maka saya katakan, bu ini buat, ini buat. Lihat ini rakusnya orang dengan amalan sun, sunnah. Rakusnya. Ini tipe orang yang muhsin. Ya, jadi amalan sunnah itu dia cintai bu dia cintai amalan sunnah itu dan dia istiqomah walau sedikit nggak apa-apa ibu biasanya tahajud ibu bisa lima rakaat biasanya tahajud ibu bisa tujuh rakaat sekarang karena ibu kecapean maka ibu pastikan malam ini saya nggak sanggup nih tahajud bu saya witir aja ah satu rakaat lebih mending daripada orang sekali tahajud langsung sebelas rakaat habis tiga jam kemudian tiga tahun nggak tahajud yang bagus itu ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Orang yang paling dicintai oleh Allah amalannya adalah yang terus-menerus dia beramal walaupun sedikit. Ya Bu ya. Terus menerus. Ibu baca Al-Qur'an sehari Ibu berapa berapa baris? Hah? Satu halaman. Satu, Oh, kadang-kadang satu ain, kadang-kadang dua ain, enggak tentulah pokoknya, tapi tiap hari ada. Ah itu yang penting, tiap hari ada. Itu yang penting. Bukan berapa jumlah banyaknya yang paling Allah cintai, tapi siapa yang tiap hari continue. Walaupun hanya satu ayat, dua ayat, tapi tiap hari buka Al-Qur'an. Beda ya dengan yang mengulang hafalan, dengan yang membuka Al-Qur'an. Ini beda. Kalau ngulang hafalan berarti yang beribadah cuma ini dan akalnya saja. Tapi kalau ketika dia membuka matanya, tangannya ikut beribadah. Ya, kemudian matanya ikut ber, beribadah. Lanjut apa lagi yang lain? Sedekah. Umpama nih, sedekah. Sehari tiap pagi dia sudah sisihkan uangnya seribu, seribu, seribu, seribu. Apakah untuk di masjid, apakah untuk anak yatim, atau pokoknya tiap hari rutin dia bersedekah yang Allah cintai itu adalah yang continue walaupun sedih sedikit maka kalau banyak tapi continue jelas lebih Allah cintai banyak tapi continue jelas lebih Allah cintai berapa baru Hah? Nah, kayaknya di nomor tiga tadi ibu udah masuk apa belum? Hah? Sudah masuk apa belum? Coba hitung-hitung amal-amalan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah Apakah kita sudah ketahui semua Dan kita sudah mengerjakannya dengan cinta Sampai sekarang Sudah apa belum? Kalau saya Saya mau jujur Ya, Saya nggak tahu gimana ibu-ibu Kalau sudah kalah saya sama ibu kalau saya, waduh ketika lagi semang-semangannya imam eh, iman tahajud tiap malam dibuat. Tapi ketika iman saya yang ngedol, iman saya yang ngelempem, satu malam itu enggak tahajud saya. Dan itu bukan semalam dua malam, berbulan-bulan. Hah? Sampai begitu Pak Ustaz. Oh, oh. Kalau sekarang gimana Pak Ustaz? Sekarang lagi naik-naiknya nih, lagi hobi-hobinya tahajud. Begitulah iman itu turun naik. Jadi kalau saya jujur saja, jujur saja ini pribadi saya ya. Tingkat musim itu belum nyampe dah. Kenapa? Amalan-amalan sunnah saya banyak yang masih angin-anginan. Kadang-kadang duha, kadang enggak. Ya. Dalam hari ini saya ada bersedekah, beberapa hari saya tidak bersedekah. Padahal peluang saya bersedekah tiap hari itu ada. Satu hari bahkan saya ada yang sampai tidak baca Quran. Ini saya loh bu, saya nggak katakan ibu loh. Ya, artinya saya untuk masuk ke peluang musim ini mesti dan perlu azam yang kuat. Sekali saya buat, saya terus lakukan. Ketika saya tidak lakukan, saya merasa ada yang hilang pada hari ini. Ada yang kurang dalam satu hari ini. Begitu. Kalau kita dengarkan sejarah orang soleh dulu bu, ada yang satu dari pagi itu dia nangis saja. Kena ketika ditanya ke sahabatnya, ente kenapa dari tadi nangis mulu? Jawabannya, malam tadi saya ketiduran, saya nggak tahajud. Coba lihat, ini orang-orang muhsin. Sempat dia kebablasan nggak tahajud malam tadi, dia nangis siangnya. Dan dia tiru Rasulullah. Ketika Rasul sempat satu malam nggak tahajud, apa yang dibuat Nabi bu? melaksanakan sholat sunat duha 14 raka, rakaat ketika satu malam Nabi enggak tajud, Nabi ganti dengan duha 14 rakaat dua rakaat salam bangun lagi dua rakaat salam bangun lagi dua rakaat salam sampai 14 rakaat ya baik saya masih tega bu ini saya loh saya ini, ini dikatakan aib sih silahkan aib jadi saya jujur saja saya masih tega bu Membiarkan kadang-kadang Senin Kamis itu nggak puasa masih tega Tapi orang muhsin nggak akan tega dia bu Dia tahu dia, dia lagi sehat Dia sedang tidak safar Maka dia puasa Senin Kamis Dia jaga itu Dia incar kapan itu puasa bid Tanggal berapa Puasa bid ya bu ya Tanggal berapa bu Tanggal berapa puasa bid 13 14 15 setiap bulan Hijriah dia incar itu. Oh, bulan Maret ini tanggal berapa jatuhnya tuh. Dia incar banget. Dan dia tidak mau ketinggalan tiap bulan. Sebab apa? Pahalanya Masya Allah kan. Siapa yang puasa bid, tiga hari berturut-turut itu dianggap oleh Allah dia puasa satu bulan penuh Masya Allah kalau tiap bulan dia buat dianggap sepanjang tahun dia puasa terus Masya Allah ya kan jadi ibu-ibu baru tiga ayo ayo gimana ibu udah masuk apa belum akan jujur kan Berarti kita sama dong. Tapi bisa nggak kira-kira kita kalau kita usahakan bisa nggak? Yes, ini dia. Saya katakan perlu azam yang kuat. Kalau dia berazam dia pasti bisa. Yang keempat, yang keempat. Dan yang keempat ini bukan sesuatu yang mustahil, nih. bisa juga. Jujur saja saya di yang keempat ini pun masih gugur. Apa yang keempat? dia berusaha menjauhi dan meninggalkan yang makruh-makruh. Hmm. Ya Bu, semua yang makruh-makruh bukan hanya makanan saja. Makanan makruh-makruh itu apa Bu? Ay, kita semua paham lah. Jengkol, petai, durian, yang bau-baunya keras gitu loh, yang makruh-makruh. Nah, yang enak-enak ya. <laughs> Saya bu, durian tuh nggak nyari. Tapi kalau dikasih orang pantang bu, pantang nolak. Iya, jengkol juga begitu. Wah, saya kalau dikata ditanya, dimasuk ke restoran ada jengkol pak, sorry, nggak akan mau saya nanya ini gitu. Tapi kalau dihidangkan orang jengkol, apalagi dapat tipe jengkolnya yang enak, itu saya nggak nolak. Hah? Nah itu dia, itu dia. Sedikit kan boleh. Intinya kan nggak haram. Tapi orang yang tipe muhsin ini Tipe muhsin ini saya katakan Apapun yang makruh-makruh dia akan tinggalkan Dia akan jauhi Bukan hanya makanan termasuk Cara bawaan hari-hariannya apa diantara yang makruh ngobrol lama-lama ngalur ngidul cerita tentang ini makruh tuh nah Orang yang tipe muhsin ini tidak akan mau seperti itu. Apalagi yang makruh. Contoh di pakaian. Pakaian-pakaian apa yang makruh? Dia akan baca syariat. Oh, ternyata pakaian begini ini makruh. Baik. Apalagi makruh sifat. Ya, sifat-sifatnya makruh. Oh, Ustaz, adakah sifat-sifatnya makruh? Kenapa tidak? Contohnya mudah emosi cepat buruk sangka susah memaafkan betul tidak penyimpan dendam itu makruh-makruh semua itu Nah ibu-ibu yang kami muliakan Jadi meninggalkan seluruh yang makruh-makruh sekuat-kuatnya Afwan, bukan yang haram saja yang dia tinggalkan, seluruh yang makruh dia tinggalkan. Oke, okay. empat sudah. Ayo, mana di antara kita yang kira-kira lulus dalam keempat-empat ini? Belum ada? Sama berarti kita. Ibu semuanya sama dengan saya. Maaf. <coughs> Coba ibu tanyakan ustadz-ustadz kita yang mulia, guru-guru kita yang terhormat, ada nggak sifat-sifat ini terkumpul pada mereka? Saya juga ragu, Bu. Saya juga ragu. Makanya, makanya masuk dalam kelompok yang paling tinggi ini tidak banyak orangnya. Tapi untuk jadi orangnya nggak mesti jadi ustadz Enggak mesti jadi ulama, jadi pak kiai, orang biasa juga bisa kok. Asalkan dia melengkapi tujuh syarat. Yang tiga kan sudah kan? Yang tiga kan sudah tadi, tidak mau minta dirukyah. Iya kan? Terus apa lagi tadi? Tidak percaya dengan sial-sial. Terus apa lagi? Apa lagi? Aha, itu dia. Tidak mau berobat dengan kai. Baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sekarang istimewanya mereka ini sekali lagi mereka masuk surga tanpa hisap dan mereka dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu surga manapun yang mereka inginkan yang mereka sukai. Ada berapa pintu surga? Hah? Masya Allah Satu gerbang pintu surga ke pintu surga berapa jaraknya Bu? Ingat kembali satu gerbang pintu surga ke gerbangnya dari satu kusen kepada kusen yang lain jaraknya se se sejauh 500 tahun perjalanan ya dan ada delapan yang seperti itu ibu terserah mau masuk dari pintu yang mana saja silahkan ya bu siapa di antara ibu yang dapat menyebutkan satu dua tiga empat ini Saya kasih hadiah Hadiahnya gratis Satu buah kitab yang masih berbungkus plastik Judul kitab itu adalah 300 dosa yang sering diremehkan wanita Tebal bu kitabnya Saya kasih hadiah gratis untuk ibu Coba ibu sempurnakan bahasa Indonesia sajalah ya. Gak usah hadisnya ibu bacakan titik titik titik koma titik titik titik koma titik titik titik koma titik titik titik koma maka dikatakan kepada wanita itu masuklah engkau dari pintu surga yang manapun yang engkau inginkan nah, ingat kan ingat kan ibu bisa terus terus nggak, nggak harus lengkap ya Satu lagi Ayo Gak boleh ditolong, gak boleh ditolong. <laughs> jangan, jangan call the family, gak boleh. Kurang satu. <laughs> Hampir saja rezeki ibu. Bu, yang kami muliakan, ibu sudah benar. Tapi karena gak lengkap, maka belum rezeki. <laughs> ya. Yeah. ada yang bisa menyempurnakan tapi setelah disempurnakan nggak rezeki juga ya untuk beliau ya hmm. Hah? enggak bukan situ bu dia satu-satu hadis satu kesatuan hadis tuh ayo ibu sudah benar sholat lima waktu kemudian puasa Ramadan kemudian tak pada suami satu lagi ah Senang saja bu sebenarnya Kalau kata orang Malaysia senang saja ya? Ibu eh, nak tahu apa? Nak tahu ke? Ha, saya bagi tahulah yang satu ni Iaitu dia menjaga kemaluannya Yes Setelah dikasih tahu Oh ya, oh, <laughs> ya. gantung gitu ibu ya, ya baik ibu-ibu yang kami muliakan dikatakan kepada wanita ini masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun engkau mau ya sholat lima waktu puasa Ramadan taat pada suami dan menjaga kemaluannya menjaga kehormatannya baik ibu-ibu yang kami muliakan tiga tingkatan ini pasti masuk surga ketiga-tiganya tapi yang ini langsung gol tanpa hisap tanpa sedikit pun kesulitan dan ini tempatnya di Firdaus bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masya Allah bersahabat dengan sahabat-sahabat Nabi dan seluruh wali-wali Allah Masya Allah peluang untuk jadi yang paling atas nih terbuka untuk siapapun sampai hari kiamat tapi level kedua mukmin sudah dijamin masuk surga dijamin tidak akan merasakan azab tidak di dunia tidak di alam kuburnya tidak di padang mahsyar apalagi di neraka pasti masuk surga mukmin tapi dia dihisap Kemudian yang ketiga dan inilah mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas nyangkut-nyangkut di dunia nyangkut dengan banyak azab Allah, di alam kubur juga nyangkut dengan azab Allah, di padang mahsyar <coughs> dan di neraka. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan silahkan diajukan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bunda. Sepuluh penyebab Enggak apa-apa Bu, di situ aja Bu. Nanti kalau ada yang bertanya lagi, sepuluh penyebab seseorang keluar dari Islamnya. Ya Bu ya. Ya Bu. Ah, oke. Okay. Ini pertanyaan ibu-ibu yang kami muliakan. Pernah dulu saya bedah. Pernah dulu saya bahas tapi eh, mungkin seperti kata tadi di antara ibu ada yang baru kali ini jumpa saya. Ya kan? Bu. Yang nomor sepuluhnya, yang ke sepuluhnya adalah dia pindah ke agama lain. Yang pertamanya syirik akbar. Melakukan perbuatan syirik akbar. Tinggal 8 lagi. Yang nomor sembilannya mempelajari ilmu sihir mengajarkan ilmu sihir dan mempraktekkan sihir mempelajari mengajarkan mempraktekkan ilmu si, sihir ya Alhamdulillah jazakallah khair pucuk ada cinta lampun tiba dalam kondisi sekarang ini kita merindukan bu Air minum Bismillah Yang keduanya Yang keduanya Menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara Udah empat baru ya Ustaz kok kayak gitu sih caranya? 1, 2, 10, 8 Eh 10, 9 Kenapa enggak urut-urutan aja? Saya mau serahkan pada ibu-ibu yang masih ingat Siapa tahu ibu bisa sempurnakan bu? Ibu kami silakan bu Bisa ibu sempurnakan? Baru 4, udah saya tolong 4 Oke Saya tolong lagi Yang kedelapannya yang kedelapannya Membantu orang kafir Atau orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin Nih, batal syahadat orang ini ya bu ya Murtad dia langsung Membantu orang kafir atau orang musyrik dalam memerangi orang Orang Islam Ini yang kedelapan Yang ketiga Yang ketiga mempelajari dan menganggap lebih baik ajaran selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya menganggap Konghucu itu juga bagus bahkan lebih baik daripada Islam. Menganggap Kristen itu agamanya bagus bahkan lebih baik daripada Islam. Menganggap Yahudi itu bagus bahkan lebih baik daripada Islam. Menganggap uh, sekuler adalah bagus, lebih baik daripada Islam. Menganggap demokrasi adalah lebih baik daripada Islam, maka dan seterusnya. Kalau sempat seperti ini Bu, batal dua kalimat syahadatnya. Sudah berapa? Sudah berapa? Sudah berapa? Satu, dua, tiga, lapan, sembilan, sepuluh Sekarang tinggal empat lagi Masa ibu nggak ingat yang empat lagi? Yang keempat Yang keempat Menolak salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran Atau hadis-hadis Nabi nah, Yang tadi kita sampaikan batal langsung syahadatnya bu keluar dari Islam menolak menolak salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Yang ketujuh, yang ketujuh, membenci, membenci dan memusuhi membenci dan memusuhi salah satu di antara syariat Islam membenci atau memusuhi salah satu di antara syariat Islam contoh Contoh, ibu masih ingat dengan satu kabilah yang dikatakan kafir oleh seluruh sahabat gara-gara apa? Menolak membayar zakat. Padahal mereka masih sahadat loh bu Mereka masih sahadat, mereka masih puasa, masih sholat, mereka mau haji Yang lain-lain mereka mau kecuali zakat Mereka mereka tolak ya Bahkan mereka benci Maka ibu-ibu sepakat seluruh sahabat mengatakan murtad dia Oke, okay, sudah berapa? Belum, sudah tujuh. Ya, oke. Okay. Ada yang bisa menolong tiga lagi? Napa sembilan sepuluh? Oke, saya lanjutkan Biar cepat, saya lanjutkan Ibu-ibu yang kami muliakan menganggap menganggap ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang turun dari langit menganggap ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang turun dari dari langit sudah delapan nah sekarang yang nomor lima dan enamnya lagi pas di tengah-tengah ya 1, 2, 3, 4 sudah Kemudian 7, 8, 9, 10 sudah Tinggal nomor 5 dan 6 Baik Biasanya bu, kalau ibu lihat di buku-buku tauhid itu pasti ada itu. Ibu pasti punya buku-buku tauhid kan? buku tauhid Saleh Fauzan Ali Fauzan ibu punya insyaallah ibu bisa lihat itu semua kalau ibu ketemukan dalam buku Minhajul Muslim eh, Mizanul Muslim ibu akan temukan juga keterangan ini penjelasannya secara rinci ya bahkan di kitab uh, apa Fathul Majid ini kitab induk tentang masalah syirik ibu akan temukan baik Yang 5 dan 6 ini uh, kita jadikan PR kita karena saya menurut ukur urutannya juga tidaklah hafal. 5 dan 6 jadikan PR. Ibu boleh kejar saya dengan SMS. Ustaz, nomor lima enam Ustaz. InsyaAllah saya lihat rujukan kembali. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Ada pertanyaan yang lain? Jika tidak, baru kita masuk kepada tema kita. Sampai insyaallah taala sampai jam 11 kita ngaji sampai jam 11 silakan kalau ada pertanyaan yang lain tidak ada Nah, oke. Okay. Jika tidak ada ibu yang kami muliakan, kita hidup di akhir zaman. Ibu percayakan? Ibu percaya kita hidup di akhir zaman? Dengarkan hadis sahih Muslim berikut ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang hidup di akhir zaman, iman mereka sangat mudah hilang. Paginya dia masih beriman, sorenya dia sudah kafir. Sorenya dia masih beriman, besok paginya dia sudah kafir. Saking beratnya ujian yang ada di dunia, dia rela menggadaikan agamanya. Dan Nabi mengatakan mayoritas dari umat saya di akhir zaman yang akan murtad, yang akan keluar imannya dari dalam dadanya, yang akan beriman kepada Dajjal saat Dajjal itu datang adalah kaum wanita. Makanya kajian ini saya pilihkan menjadi ahli tauhid di akhir zaman bagaimana agar ibu bisa mempertahankan tauhid ibu apapun ujian yang datang mendera, apapun musibah bagaimanapun bentuk musibah itu ibu pertahankan tauhidnya walaupun sampai meninggal dunia. Nah. Bu, contoh Dajjal kan sudah dekat mau keluar. Ini yang diyakini para ulama sekarang, Bu. Dajjal sudah sangat dekat akan keluar. Ketika Dajjal keluar, aura negatif dari kekuatan magic, black magic yang dimiliki oleh Dajjal ini akan menyebar langsung. Tidak ada satu negara pun yang dia masuki kota besarnya Melainkan orang-orang yang hidup di situ Akan semacam tersedot ingin keluar dari rumahnya Dan ingin berjumpa dengan Dajjal Dan kata Rasul Siapa yang berjumpa dengan Dajjal Dia pasti kafir kepada Allah hilang langsung imannya sekuat apapun iman di dadanya saat dia melihat Dajjal maka saat itu hilang imannya dia langsung sujud kepada Dajjal ini bahaya kalau kita tidak punya iman yang kuat tauhid yang benar dan tauhid yang benar inilah yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu semua insyaallah taala saya percaya bu, ibu pasti sudah pernah belajar, mungkin sudah dua ustadz, tiga ustadz ibu dengarkan tentang masalah tauhid. Tapi saya ingin kuatkan hari ini bagaimana ibu memperjuangkan tauhid ini walaupun dengan nyawa. Walaupun dengan nyawa saya siap lepaskan seperti siapa contohnya? Sumayyah. Ya. Seperti Sumayyah yang meninggal dunia gara-gara mempertahankan tauhidnya dibunuh oleh majikannya seperti masyitah ya yang mempertahankan imannya walaupun dia akhirnya dibunuh maka persiapkan diri ibu memiliki iman yang semacam ini dan itu tentu saja dibekali dulu imannya seperti apa tauhidnya seperti apa makanya saya kasih judul menjadi ahli tauhid di akhir zaman apalagi sekarang sebentar lagi akan ada pemilihan pemimpin ya akan ada pemilihan pemimpin di Indonesia di Jakarta segala macamnya bagaimana ahli tauhid memilih pemimpin kalau ibu terlibat dalam pemilihan, maka seperti pemimpinnya seperti apa yang harusnya dipilih. Ini berkaitan dengan tauhid loh. Tapi ketika tauhid ibu hambar, ketika tauhid ibu lemah, maka kita tidak akan punya filter untuk memilih. Pokoknya orang ini jujur, pokoknya orang ini amanah, pokoknya orang ini tegas. Udahlah kita pilih dia. Sementara apa agamanya? apa dampaknya bagi Islam di masa yang akan datang dan seterusnya enggak peduli dia enggak urusan ini menandakan rapuhnya iman ini menandakan lemahnya tauhid orang ini ibu-ibu yang kami muliakan <coughs> silakan ibu buka Al-Quran surat Al-An'am ayat 158 Buka Al-Quran Surat Al-Quran Surat Al-An'am ayat 158 Sama-sama kita lihat من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون اللهم ارحمنا بالقرآن Artinya Ayat ini bu berkaitan dengan nasib iman orang yang beriman di akhir zaman Hal yang zuruna Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu Illa melainkan Antak tiahumul malaikah Bahawa datang kepada mereka, kepada mereka Malaikat-malaikat mencabut nyawa Au ya'tia rabbuk Atau datang keputusan rob engkau Au ya'tia ba'du ayati rabbik Atau datang sebahagian daripada ayat-ayat Robmu tanda-tanda besar kiamat tanda besar kiamat ada berapa ada sepuluh Dukhan Dajjal Nabi Isa turun Ya'jud Ma'jud keluar Matahari terbit dari sebelah barat Kemudian keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi dan wafatnya orang Islam serentak di muka bumi karena angin lembut yang membawa kematian dari negeri Yaman habis orang Islam semua. Nah, yang tujuh ini, yang tiga kita nggak usah hitung lah, karena ini orang kafir semua yang akan menyaksikan. Yang tujuh ini, ini ba'du ayati rabbik. Apakah Dajjal keluar? Ataukah dukhon terjadi? Ataukah uh, binatang raksasa dalam perut bumi muncul? Ataukah matahari terbit dari selebaran? Di sini dikatakan, tidaklah tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datang kepada mereka malaikat-malaikat pencabut nyawa. Ya, Bu. Ibu, seluruh ibu sekarang sedang nunggu-nunggu malaikat maut enggak? Betul tidak? Jangan katakan tidak. Hah? Saya dan ibu seluruh kita sedang dalam penantian kapan malaikat maut datang. Dan ketika dia datang, malaikat nggak maut nggak pakai ketuk pintu dan minta izin. Dia tidak akan pernah minta izin kepada siapapun yang akan diambilnya dan dia tidak akan pernah rasa kasihan au ya'tiya rabbuk atau datang keputusan Rabbmu datang keputusan Allah Subhanahu wa taala apa maksudnya ya kiamat langsung au ya'tiya ba'du ayati rabbik atau datang sebagai dari tanda-tanda ayat Rabbmu umpamanya apa dajjal dalam hal ini Al Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan salah satunya adalah dajjal ketika Dajjal datang orang yang imannya dulu kuat dia selamat oleh imannya tapi orang yang imannya lemah imannya rapuh datang Dajjal ke kota Jakarta bu maka dapat dipastikan seluruh umat Nabi khususnya yang wanita akan menguap iman itu bagaikan kain yang basah-basah tanggung dijemur dengan terik panas matahari yang sangat garang maka menguaplah air yang ada dalam kain tersebut sampai kering kering iman kita ketika dajjal masuk ke kota Jakarta maka orang yang beriman akan menguap imannya siapa yang yang menguap ini yang imannya sebelumnya lemah dan saya sayangkan pengajian tentang masalah hakikat tauhid jarang dibahas di mana-mana ini sangat saya sayangkan Afwan, kalau berani saya katakan banyak ustadz yang tidak punya nyali menyampaikan ini hakikat tauhid <coughs> kalau saya saya ganti judulnya supaya lebih, supaya lebih cocok zaman sekarang menjadi ahli tauhid di akhir zaman sebab apa bu konsekuensi tauhid di akhir zaman ini bukannya kecil konsekuensinya akan menjadikan dia menjadi orang asing yang berbeda. Hah? Bu, ibu berani pakai pakai jilbab dalam-dalam begini? Ini maaf, maaf ya bu ya. Setelah ibu tua-tua saja kan? Iya kan? Iyalah lah. Waktu ibu muda-muda dulu bahkan nggak pakai bahkan nggak pakai pakai tapi gitu ya <laughs> ngaku ibu kita ya ibu yang berani sekarang ini pakai jilbab dalam-dalam karena ibu tinggal di ibu kota Jakarta bu orang nggak begitu banyak peduli bagaimana nih yang dia pelosok-pelosok di daerah-daerah bu tantangannya luar biasa berat lalu dia mampu bertahan di situ nampak tauhidnya tuh di situ nampak tauhidnya diuji. Waduh bu, kalau di Jakarta ini banyak orang siapa lu siapa gue, iya kan? Hah, apa urusan lu? Orang setengah telanjang saja nggak orang nggak peduli. Orang pakai pakai cadar juga sini orang tidak, tidaklah begitu apa-apa. Tapi kalau bagi daerah-daerah bu, Nah, untuk menguji ibu ini teruji atau tidak, bukan di sini tempatnya sebenarnya, bukan Jakarta. Ya, di satu sisi kalau penampilan ya, bukan di sini. Tapi ketika ibu pergi ke tempat-tempat yang notabene di situ menganggap ini adalah lambang-lambang kemunduran, lambang-lambang kekolotan, lambang-lambang fundamentalis, lambang-lambang teroris, nah baru ketahuan. Tegar nggak ibu ketika itu? Hah? Di kota-kota di mana orang-orang hidup semuanya bergantung dengan ekonomi ribawi, ternyata ibu mengelola usaha ibu murni walaupun kecil-kecilan ditawarkan oleh para rentenir ditawarkan oleh bank-bank agar memakai dana-dana riba dan ibu menolaknya baru teruji tauhid ibu Menguji tauhid itu bu ketika ada tantangan. Lihat, kita pertahankan nggak prinsip kita. Itu teruji itu tauhidnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki tauhid yang seperti ini? Bagaimana supaya saya mampu menunjukkan dan membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Simpel saja. Ibu lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214 Al-Baqarah ayat 214 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apakah kamu fikir Apakah kamu yakin bahwa kamu bisa masuk ke dalam surga Bu Ibu Ibu yakin bisa masuk surga Yakin Yakin Yakin Ini ayat loh bu Apakah kamu yakin Kamu bisa masuk ke dalam surga Sementara belum sampai kepada kamu dan belum ketahuan lulus atau tidak kamu tiga tipe ujian yang sudah saya berikan kepada orang-orang sebelum kamu jadi istilahnya mau lulus wajib ikut ujian akhir dulu Ya, dan ujian akhir itu ada tiga model lapisannya. Lapisan yang pertama baksa, lapisan yang kedua darra, lapisan yang ketiga zulzilu. Hari ini yang mencoba dan sedang mengenyam beratnya ujian ini, contohnya Rohingya, contohnya Syria, contohnya Yaman, contohnya Irak, contohnya Palestina. Ya, contohnya Shishan contohnya Mesir contohnya ya, ibu dengarkan bu bagaimana perkembangan-perkembangan kaum muslimin di sana sekarang ini baksa darra zulzilu ujian iman mereka lulus sebagiannya sebagian yang lain mereka tidak lulus Indonesia bu belum ujian iman belum lagi sampai kepada kita yang baru kita rasakan selama ini adalah ujian hidup dalam artian masat apa uh, amru minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Ujian-ujian hari-harian Bu ya. Kelaparan, kehausan, wafatnya keluarga, ya. Kemudian apa? Ya, gagal panen, ekonomi yang macet, ya kan? Itu ujian-ujian hari-harian dan itu belum lagi tes ujian iman, Bu. Yang ujian iman ini baksa darra zuzilu. Oke, okay? Bu, ini pintu surga, ini gerbang surga. Gerbang surga, ya. Menuju gerbang surga ini seseorang harus meniti jalan yang dikhususkan untuk itu. Di jalan ini ibu-ibu yang kami muliakan ada tiga pintu khususnya. Satu, dua, Tiga Pintu satu Pintu dua Pintu tiga Pintu satu ini namanya baksa Baksa Pintu dua namanya Dharra Dan pintu tiga namanya Zulzilu Bu, masuk akal enggak? Mendadak saja ibu nyampe langsung di pintu surga Tanpa melewati ini Masuk akal enggak? Enggak ada akal yang bisa terima Enggak mungkin bu tidak mungkin ibu sampai ke Jawa Tengah ibaratnya sementara ibu tidak mau menempuh jalannya menuju ke Jawa Tengah. Jalannya menuju ke surga itu adalah baksa barak zulzilu. Apa yang dimaksud dengan baksa barak zulzilu? Apapun yang dimaksud oleh para ulama ahli tafsir, keseluruhannya membuktikan tauhid. Dan ingat, kita hari ini hidup di akhir zaman. Orang yang hidup di akhir zaman, jenis bahasanya lebih berat daripada bahasa-bahasa yang sebelumnya. Jenis dharra yang akan kita hadapi lebih berat daripada dorok-dorok sebelumnya. Jenis zulzilu yang akan kita hadapi ke depan jauh lebih berat. Sampai-sampai kata Nabi, orang-orang beriman lewat di dekat dekat kuburan. Orang yang beriman ni lewat dekat kuburan dia berkata, "Aduhai kiranya kalau saya yang ada dalam kuburan itu Allah en alangkah enaknya hidup ini. Alangkah senangnya orang-orang dalam kuburan itu. Saking beratnya orang beriman hidup." Dan itu sebentar lagi ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga saja ibu-ibu diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah sebelum menghadapi hari-hari terberat. Bu. Jangan diminta-minta Bu, jangan diminta-minta. Tapi ketika dia datang minta kepada Allah, wahai yang memiliki langit Wahai yang memiliki akhirat Wahai penggenggam dunia Wahai penguasa bumi Ketika musibah engkau datangkan Musibah akhir zaman Jadikanlah hamba termasuk ahli tauhid yang bertahan Jadikanlah hamba termasuk ahli tauhid yang bertahan Seorang sahabat pernah minta kepada Rasulullah Ya Rasul Boleh enggak saya berdoa dengan doa Minta mati duluan karena khawatir iman saya akan gugur kata Nabi enggak boleh wa in kana labud seandainya tidak dapat tidak kamu harus berdoa juga maka isi doanya seperti ini mudah-mudahan ada yang sudah hafal terjemahnya begini ya Allah ilmumu mengetahui segala sesuatu dengan secara sempurna Ya Allah jika engkau dengan ilmumu mengetahui hidup hamba ke depan ini adalah buruk untuk hamba maka wafatkanlah hamba dalam keadaan hamba masih beriman kepada engkau dengan ilmumu yang maha mengetahui segala sesuatu Jika hari ke depan hamba itu lebih buruk buat hamba Dan bisa murtad hamba pada hari-hari itu Ya Allah ya Maka wafatkanlah hamba Dalam keadaan hamba masih beriman kepada engkau Tapi jika hidup hamba ke depan itu masih baik masih masih bertahan iman hamba maka hidupkanlah hamba dan kuatkanlah iman hamba ya rabbal alamin jadi ya bu ya ibu boleh minta wafat kepada Allah tapi bahasanya kayak gini Mintakan pada Allah ya Rabb Jika hidup hamba ini ke depan masih ada Dan menurut engkau Iman hamba terjaga Maka panjanglah umur hamba dalam keadaan iman itu Tapi jika menurut engkau Ujian-ujian ke depan itu sangat berat Yang bisa mengikis iman hamba Maka wafatkanlah hamba terlebih dahulu Dalam keadaan masih beriman Baik, ada waktu di depan kita dalam 5 atau 10 menit. Uh, eh, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bu. Tidak ada? Ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ya. Nah. Nah. Ya, kalau sudah tobat ya sudah bu bersih. Tidak. Kalau kita sudah taubat, Allah Subhanahu wa taala sudah bersihkan. Ata ibu Minat Zambi, kaman la lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Ya Bu ya. Inilah dahsyatnya taubat dan alhamdulillah ibu-ibu yang ngaji yang paham taubat ini ibu-ibu yang nggak ngaji nggak paham-paham taubat itu apa dan bahkan menganggap dirinya nggak pantas untuk taubat saya sudah terlalu terlanjur kotor nggak cocok ada di hadapan Allah bersimpuh di depan Allah terlalu hina ya Allah Padahal Allah lebih senang dengan seorang hamba yang bergelimbangan kotoran dan dosa-dosa lalu dia datang mengakui dosa-dosa itu dan minta dibersihkan oleh Allah. Tandanya hamba ini nyadar bahwa Allah adalah At-Tawwab, Al-Ghafur, ya. Ya. Hah? Iya. Tidak. Ibu belum pernah dengar kajian saya di YouTube. Oh, <laughs> silakan ibu lihat nanti Zulkifli Muhammad Ali ya uh, di Alhujah sudah ada di Alhujah sudah di di di upload ya bu ya kajian akhir zaman kita di Alhujah ibu buka saja nanti Alhujah TV uh, eh, kajian saya tentang akhir zaman umat Islam Allah wafatkan dulu sebelum kiamat. Jadi kiamat hanya akan terjadi pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sedikit pun saja. Nah, umat muslim ini hanya mengalami mendapati tujuh tanda besar kiamat. Tiga tanda besar kiamat yang lain kita sudah nggak ada semua. Jadi ini hanya orang kafir saja yang masih hidup yang akan mendapatkan ini. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, Cukup? Cukup, Bu? Sudah ya? Di YouTube ada namanya Uzma TV. Uzma TV ya, sama dengan Al Hujjah TV dan situ adalah kajian-kajian kita, Bu. Tafadhol untuk merujuk kepadanya dan kita pun ada website www zulkifli com. Kita bisa bertanya jawab di sini tentang masalah akhir zaman. Kalau masalah fikih banyak ulama-ulama kita lah, udah mahir-mahir ulama-ulama kita di sini. Mari ibu-ibu sekalian yang kami muliakan Ada yang mau ditanya silakan jika tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis Kita baca doa kafaratul majlis Siapa yang membacanya kata Rasulullah Sebelum ia berdiri dari tempat duduknya Allah gugurkan dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu Subhanakallahumma Wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته